السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Dia yang menciptakan dan dia yang menyempurnakan ciptaannya Dia Rabbul Alamin yang solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak sah solatnya seorang muslim kalau dia tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa sampai ke tempat ini Bapak-bapak bisa melangkahkan kakinya ke rumah Allah ini Itu karena Kecintaan Allah kepada kita Sebagian di antara kita mungkin sibuk dengan dunianya Sibuk dengan pekerjaannya Tapi kita mau datang ke tempat ini Mau datang ke rumah Allah ini Tempat ini bukan milik siapa-siapa. Tapi tempat yang kita datangin ini adalah rumah Allah Jalla Jalaluh. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Bukan milik siapa-siapa. Mungkin bisa jadi yang membangun fulan yang membangun organisasi ini, yayasan ini, tapi pada hakikatnya masjid itu rumahnya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiyyika al-mujtaba nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia terindah yang Allah ciptakan. Untuk makhluk terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan untuk Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. al ikhwah kaum muslimin yang saya hormati khususnya para kiai, para alim ulama dan para tokoh masyarakat. Semoga perjumpaan kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana kita bisa berkumpul di tempat ini Kita bisa duduk bersama Semoga kelak Di hari kiamat Kita bisa duduk bersama pula Di surga Allah Jalla Jalaluh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang akan kita kaji malam hari ini Sore hari ini Apa jemaah Apa judulnya? Aku cinta kepadamu itu padamu masya Allah itu kayaknya ada ada sesuatu apa yang akan kita bicarakan tentang cinta siapa yang bisa mendefinisikan cinta saya kasih hadiah apa arti cinta masya Allah kalau yang sudah tua-tua mungkin sudah lupa sama cinta. Baik, yang muda-muda nih, apa artinya cinta? Mencintai apa artinya mencintai? Angkat tangan yang mau jawab. Saya tunggu. Taat. Ada orang taat tapi nggak cinta. Sampean kenapa kok taat? Ya terpaksa. Ada. Berarti bukan taat. Apa artinya? Nah, silahkan. Mengidolakan. Kayaknya mirip tuh nih kasih hadiah tuh kirim ke sana. Saya akan diambil hadiahnya pak. Ya dikirim ke belakang. Baik mengidolakan itu salah satu bentuk cinta ya. Nah, ya yang di sana berani berkorban itu arti cinta ya nggak apa-apa mana kasih juga masya Allah kayaknya kalau berani berkorban dikasih yang ngomong taat dikasih juga itu jemaah soalnya salah satu bentuk seorang mencintai itu taat dan patuh ya nggak apa-apa anak nggak enak nggak dikasih Tayyib barakallahu fikum. Iya, kalau kita bicara cinta tadi, mentaati itu bentuk cinta memang seorang istri kadangkala dibohongin sama suami dek saya cinta sama kamu dek bohong kamu mas gombal kenapa berapa kali saya minta dibelikan gelang nggak pernah dibelikan minta belikan cincin nggak pernah dibelikan kalau kau cinta paling enggak kau berkorban untuk aku Ya gajimu disisihkan sedikit lah Untuk belikan gelang Karena orang yang mengaku cinta Tapi tidak taat Tidak mengidolakan Dan tidak mau berkorban Dusta cinta dia Kita akan berbicara tentang cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Masih ingat kala bulan Ramadhan Kita berbicara tentang cinta kepada Sang Pencipta sekarang ini kita akan berbicara syahadat yang kedua. Syahadat yang pertama asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As salah satu sahabat Nabi. Dia mengatakan Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah sallallahu Wala ajallu fi aini minhu. Dan tidak ada orang yang lebih aku agungkan di mataku lebih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu utiqu an amla'a ainayya minhu. Tapi aku enggak pernah kuat nggak pernah bisa aku memandang wajah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Amr bin As ini kalau memandang wajah Nabi itu nggak kuat. Kenapa kata dia? Ijlalan lahu. Karena harisma Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wibawa Rasul wasallam, Karena aku memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Walau su'iltu an asifahu Ma ataktu li'anni lam akun amla'u aynayya minhu. Kalau aku ditanya, gimana sih wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku nggak akan bisa mensifatinya. Karena sahabat-sahabat Nabi itu benar-benar kalau memandang Nabi itu nggak sampai melototin gitu. Lihat. Kecuali kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil. Namanya anak kecil kan nggak ngerti siapa dilihatin gitu kan. Itu anak-anak kecil bisa mensifatin Rasul SAW. Anas bin Malik bisa mensifatin Rasul SAW. Kenapa kita bicara tentang cinta kepada Nabi SAW? Karena muncul manusia-manusia di negeri-negeri kafir itu yang mencela Nabi SAW. Mereka bikin karikatur, mereka bikin kartun, bahkan dilombakan. Di Amerika itu membuat kartun tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan Nabi itu orangnya ada bom-bomnya dengan perempuan-perempuan. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang Islam yang nggak mengerti nonton. Kalau kita nonton berarti kita setuju. Jangan ditonton. Ada sebuah film di Belanda jangan ditonton. Judulnya fitnah. Pemain-pemainnya sebagian orang Arab yang sudah hijrah ke sana. Sebagian mereka orang-orang non-muslim yang nggak ngerti cuma sebagai aktor dikasih duit main. Ketika filmnya keluar kok mendapatkan hujatan dari orang-orang, dicela. Dia bingung, kenapa sih apa peran yang aku lakukan itu salah? Akhirnya dia mempelajari tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Orang yang kenal sama Nabi Muhammad SAW pasti cinta sama beliau yang kenal. Dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sunnah hukumnya, tapi wajib. Seorang mukmin, orang Islam kalau ngaku orang Islam maka dia wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Kitanya harus cinta sama Nabi alaihi salatu wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsi biyadihi demi yang jiwaku berada di tangannya. Jadi seorang muslim kalau bersumpah itu bersumpah dengan nama Allah. Enggak boleh demi langit, demi gunung, demi embahku, enggak boleh. Seorang mukmin kalau sumpah itu wallahi warahman warrahim. Pokok dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya. Kata beliau, la yu'minu ahadukum. Seorang di antara kalian tidak beriman. Dikatakan dia tidak beriman hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang itu tidak dia katakan beriman sampai dia mencintai Nabi Alaihissalam lebih daripada diri dia sendiri, lebih daripada istrinya, lebih daripada anaknya, lebih dari bapaknya, lebih daripada semua manusia di muka bumi. Banyak di antara kita yang lebih mencintai istrinya daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadangkala pas waktunya azan, azan nih di masjid, hayya ala salah, hayya ala salah dia mau berangkat ke masjid. Kan sunnahnya orang laki sholatnya di masjid. Kata istrinya, mas, ojo mas. Duduk sinilah mas. Dia nurut sama istrinya. Karena diajak istrinya duduk, dia tidak datang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti dia lebih mencintai istrinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah jalla jalaluh. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita kalau berpikir, kenapa sih? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Kita ini bisa tahu Islam dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa ngerti ini bahwasanya agama yang paling diridhai Allah adalah agama Islam dari jalur siapa? Dari jalur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita pun ketika sholat kita harus bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak asah. Orang kalau sholat kemudian nggak bersolawat kepada Nabi Alaihi Wasallam, maka dia tidak sah sholatnya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan segala kesempurnaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi fisik dan dari sisi rohani beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mensucikan akal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Nabi itu nggak tersesat. Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Dan semua perintah Nabi itu pasti benar dan pasti baik. Cuma kadang-kala kitanya ketika ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita masih mikir mau ngelakoni. Kata dia, si aku kayaknya belum pas. Kok belum pas? Kau mengaku umatnya Muhammad SAW. Syahadatmu mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus kau. Perintah Nabi itu pasti baik. Kalau berbicara tentang akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada manusia di muka bumi ini yang akhlak yang etikanya lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Apa akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya, gimana sih akhlak Nabi? Kata Rasul kata Aisyah radhiyallahu taala anha kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Maka kita kalau kepingin tahu akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di rumah, ketika beliau bersama tetangganya baca Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sama tetangganya, Masya Allah. Jangan ditanya. Beliau bahkan bersabda, "Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman kata Nabi. Demi Allah tidak beriman, tidak beriman. Maka para sahabat bingung. Man ya Rasulullah? Siapa tuh orang yang tidak beriman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari dia. Banyak tetangga-tetangga yang malam hari ribut sampai tetangganya nggak bisa tidur. Ada tetangga-tetangga yang pohon mangganya menjulur mungkin sampai ke rumahnya tetangganya. Daunnya itu jatuh ke rumahnya tetangganya. Tapi ketika panen nggak dikasih tetangganya. Cuma dikasih daunnya saja. Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia. Akhlak yang begitu sempurnanya. Itu dari sisi akhlak dan kejiwaan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari sisi fisik bagaimana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kalau melihat orang ganteng, orang tampan, itu senang ya. Hasan bin Thabit ketika dia mensifatin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan wa ahsanu minka lam tara قدت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Kata Hasan, orang yang lebih indah dari engkau tidak pernah mataku memandangnya. Orang yang lebih tampan dari engkau tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Engkau diciptakan bersih dari segala kekurangan. Nggak ada kekurangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di fisik beliau, di akhlak beliau. Kata Hasan bin Thabit seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Bagaimana wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? yang dikatakan oleh Hasan tidak ada orang yang lebih cantik, lebih lebih tampan dari Rasul SAW. Ketika Rasul SAW hijrah, saya mau tanya, saya kasih aja nih. Tahun berapa Rasul SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah? Jamaah. Tahun berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahun 1 Hijriah. Iya. Iya betul. Masya Allah. Masya Allah. Fadol, fadal. Hadiahnya diambil. Ah. Betul jemaah. Hijrahnya Rasulullah SAW pas tahun tahun pertama Hijriah. Barakallahu fikum. Tahun pertama Hijriah. Rasulullah SAW hijrah. Dalam perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mampir di tendanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad masih kafir dia, nggak kenal sama Rasul Sallam. Mampir di sana, tanya Rasul Sallam, kau mana suamimu? Karena suamiku lagi pergi kata dia, mengembalakan kambing kata dia. Ada kambingmu yang bisa diperah? Kata dia nggak ada tuh kambingku tuh kurus-kurus dan sebagian perawan-perawan yang nggak keluar susu. Kurus-kurus yang tersisa nggak dibawa oleh Abu Ma'bad untuk mengembala karena nggak bisa jalan. Rasul Shallallahu Alaihi bertanya, boleh aku peres susunya? Ya boleh, kata dia. Tapi nggak ada susunya. Subhanallah, itu mukjizat Rasulullah SAW. Kambing yang kurus, yang nggak ada susunya, ditepuk susunya kambing itu apa bahasanya? Apa? Iya susunya kambing itu ditepuk akhirnya keluar susunya. Keluar susu. Ummu abad ini bingung. Ini siapa orang ini ya? Dilihatin terus. Setelah minum Rasulullah SAW dikasihkan ke Ummu abad, disisakan susu. Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Setelah itu datang Abu Ma'bad, suaminya Ummu Ma'bad. Datang ke situ, heran kok ada susu. Dapat dari mana kok susu Ummu Ma'bad? Sedangkan enggak ada susu di sini. Kata dia, aku dapat tadi dari orang Mubarok kata dia. Orang yang berkah. Dia enggak tahu sama namanya Rasulullah SAW. Ditanya sama Abu Ma'bad, tolong kau sifati. Orangnya itu kayak apa? Fisnya perawakannya kayak apa? Maka mulailah cerita. Ummu Babat cerita kepada suaminya. Kata dia, "Ra'aitu rajulan zahiral wada'." Aku melihat seorang laki yang tampan dan sangat bersih. Ablajal wajah. Hasanal khalq. Wajahnya berseri-seri dan perawakannya bagus. Lam ta'ibhu fujlah wa lam tazur bihi sa'lah. Nabi itu perutnya, orang itu yang aku lihat perutnya nggak besar. Jadi Nabi itu dada sama perutnya rata. Sekarang orang banyak yang insyaallah. Rasulullah SAW dia katakan enggak. Kemudian kepalanya enggak kecil. Ada orang yang kepalanya nggak sesuai dengan badannya. Ada yang kepalanya besar, Nabi itu nggak. Yang katanya umum apa cerita kepada suaminya. Kemudian dia berkata, wafi ashfarihi ghatafun. Diceritakan bahwasanya ma, bulu matanya itu lentik, matanya lebar, suaranya jelas, dan di lehernya itu bercahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jenggotnya lebat. Memang jenggot Rasul sallallahu alaihi wasallam lebat. azajju akron. Jadi bulu alisnya itu nyambung tapi tipis. Jadi seperti bulan sabit ada orang yang nyambung alisnya tebal gitu enggak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau diem penuh wibawa. Kalau beliau berbicara, indah pembicaraan beliau. Orang yang paling indah yang pernah aku lihat. Orang yang paling tampan. Kemudian kalau dari jauh enak dilihat, dari dekat tambah enak. Ada orang kalau dilihat dari jauh, masya Allah, nyeneng no. Pas deket, oh ternyata kayak gini, oh, iya. Ada orang seperti itu, yang enak dipandang dari jauh, dari dekat tidak enak. Beliau raf'atun la ba'il min tul. Beliau tidak tinggi, tidak pendek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang-sedang saja. Dikatakan rambutnya tidak lurus dan tidak keriting. Ada orang yang rambutnya ya apa kalau tidak lurus dan tidak keriting itu jemaah? Berombak ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasulullah SAW. Ketika sudah dikasih tahu sama umum abad, apa kata Abu Muhammad? Zaka talabu Quraisy. Ini yang dikejar-kejar sama orang-orang Quraisy. Karena ketika Nabi hijrah, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy membuat sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hidup atau mati? Hidup atau mati akan mendapatkan 100 ekor onta. Akhirnya nanti Ummu Ma'bad dan Abu Ma'bad ini masuk Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa kita harus cinta kepada beliau? Beliau itu cinta sama kita. Beliau itu rindu sama kita. Apakah kita nggak rindu sama Rasul sallallahu Pernah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Baqi, Baqi itu kuburan yang ada di Madinah ya. Bapak-bapak kalau berangkat haji, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji ya. Kita dianjurkan kalau sudah sampai Madinah itu setelah ziarah ke Masjid Nabawi, ya, ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan ziarah ke Baki. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi di Baki. Lalu beliau mengatakan, "Waditu anni raaitu ikhwani." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku kepingin bisa melihat saudara-saudaraku." Para sahabat bingung. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini saudara-saudaramu? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Amma ikhwani, fahumul nabi lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudaraku mereka yang belum datang sampai sekarang. Yaitu orang-orang yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kita nih. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ikhwana?" Gimana nanti hari kiamat kau bisa mengenal saudara-saudaramu? Gimana Nabi bisa mengenal kita nih nanti pada hari kiamat? Gimana cara? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Gimana menurutmu kalau seorang lelaki memiliki seekor kuda? Kudanya itu keningnya putih dan kakinya putih. Di antara kuda-kuda yang hitam. Kira-kira bisa nggak dia mengenal kudanya? Ya pasti bisa ya Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan, Inna ummati ya'ti yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wuduhu Kata Rasulullah SAW, umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam kondisi putih wajahnya. Tempat-tempat wudhunya itu bersinar dari bekas wudhu. Nabi kenal kita tuh dari bekas wudhu kita. Gimana kalau ada orang Islam wudhunya seminggu sekali? Jumatan tok. Kira-kira masih ada bekas wudhunya bisa hilang. Nabi akan mengenal kita dari bekas wudhu. Lalu Nabi bercerita, قَوْمٌ Nanti akan ada orang-orang dari umatku itu yang tidak boleh minum dari telagaku. Nabi menunggu kita di telaga. Nabi punya telaga di padang mahsyar itu. Ketika orang dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, mereka dalam kondisi kehausan. Nabi mengatakan, Ana faratukum bil haud. Aku akan menanti kalian di telaga. Allahumma jma'na ma'a nabiyina Muhammad SAW. Ya Allah, kumpulkan kita bersama nabimu. Nabi akan menanti kita di telaganya. Nabi mengatakan ada orang-orang yang nggak boleh minum dari telaga Nabi. Umat Nabi alaihissalatu wassalam. Karena kelihatan dari bekas wuduknya. Ketika mereka mendekat sama malaikat-malaikat nggak boleh minum. Seperti dihalaunya kalau ada onta mau minum di telaganya orang, punyanya orang ya dihalau, bukan milik kita, kita suruh pergi. Nabi lalu mengatakan, umati ummati, umatku, umatku," kata Rasul SAW. Subhanallah. Lalu Nabi dikasih tahu oleh para malaikat, inna kalau tadri ahda ahdatsu Kau nggak tahu apa yang dilakoni sama umatmu setelah engkau meninggal dunia. Ada umat-umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat syariat-syariat baru, bikin kelompok-kelompok baru. Kita lihat muncul di negeri kita ini. Ada yang mungkin Ahmadiyah, Ngaku Islam. Modelnya seperti itu. Tapi punya nabi selain nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngaku jadi nabi di Jakarta namanya Ahmad Musaddiq. Ada orang Islam yang melu ikut sama dia. Maka orang-orang yang tidak mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dihalau kelak dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana adab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adabnya kita ini umatnya supaya kita disebut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama banyak-banyak bersolawat kepada Nabi alaihi wasallam. Saya mau kasih hadiah siapa yang solawatnya hari ini seribu buat Rasul Sallam? alaihi Oke, turun 900. Tidak ada. 800 700 jamaah Masya Allah Kita tuh baca salawat Allahumma salli ala Muhammad Berapa detik Coba dihitung Mana yang punya jam Allahumma salli ala Muhammad itu berapa detik Bukan berapa menit Berapa? Mungkin 4 detik Atau 3 detik Allahumma salli ala Muhammad Ya 3 detik Berarti satu menit kita bisa berapa kali solawat? 20 kali. Satu menit. Kalau satu jam, 20 kali 60 berapa kali sudah solawatnya? Berapa jamaah? 1200 jamaah. 1200. Tapi kita memang nggak cinta sama Rasulullah, ngakunya aja cinta. Tapi selawat sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kala seminggu sekali selawatnya. Padahal salah satu bentuk cinta kita kepada Rasul SAW banyak selawat kepada beliau. Allah Jalla Jalal berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Wahai orang-orang yang beriman Lek ngaku beriman Kalian bersolawat dan bersalam, bersalamlah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adab kita sebagai umatnya. Kemudian kalau disebutkan nama Nabi nggak nggak elok, nggak etis kalau ngomong Muhammad bersabda, nggak etis. Kita harus menyebutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kata Allah Jalla Jalaluh, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan disamakan kalian memanggil nabi itu seperti manggil orang di antara kalian. Kita ngambil manggil orang boleh dengan namanya, tapi nabi. Ketika at-tahiyat, apa yang kita katakan? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Maka kita sebut dengan ucapan Nabi kalau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ke Masjid Nabawi, nggak boleh rame-rame di Masjid Nabawi. Di depan kuburan Nabi rame-rame nggak boleh. Pernah Umar bin Khattab mendengar orang lagi ribut di depan kuburan Rasul Wasallam. Dilihat sama Umar, oh ternyata orang asing. Kalau bukan orang asing sudah aku pecut kata Umar bin Khattab. Ada adabnya di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di masjid di rumah Allah ini banyak orang jamaah masuk masjid nggak sholat tahiyatul masjid. Coba saya mau tanya, apa semua jamaah masuk masjid tahiyatul masjid? Kadangkala masuk masjid langsung duduk, belum dipersilahkan. Kita kalau masuk rumahnya orang langsung duduk, apa boleh? yang nggak pantas lah. Kita kadang-kadang masuk rumahnya kan berdiri dulu. Oh, silahkan duduk. Baru kita duduk. Itu adabnya seorang muslim di rumah Allah ini. Dan Nabi ngajarin sama kita tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis." Kalau orang masuk masjid di antara kalian jangan duduk. Hatta yarka atain sampai dia itu sholat dua rokaat. Tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul masjid itu? Penghormatan buat masjid. Masjid Nabawi kita datang, kita tahiyatul masjid, kita datang ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Termasuk penghormatan kepada Nabi dan bentuk cinta kalau menyebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghormati, mengagungkan. Kadangkala ada ustadz, kiai menyebutkan hadis Rasul SAW, ada jamaah yang ngobrol. Ngomong karpe dewi. Itu termasuk tidak beradab dengan Rasul SAW. Gimana? Nabi ini yang disebutkan ustadz ini sabda Rasulullah SAW. Kala Rasulullah SAW yang di pojokan ngobrol. Kadangkala kalau yang anak muda pada main HP. Itu termasuk tidak etis jamaah. Ya Al-Imam Malik bin Anas. Beliau itu kalau mau ngajar hadis, beliau kalau mau ngajar di Masjid Nabawi, Imam Malik ini kebetulan ngajarnya beliau di Masjid Nabi Muhammad SAW. Beliau wudhu seperti wudhunya orang sholat. Kemudian beliau pakai baju yang paling baik, yang paling bagus dia pakai. Beliau pakai minyak wangi. Kemudian beliau sisir jenggotnya. Ditanya Imam Malik, kenapa kok kalau mau ngajar kok sampai rapi banget ya. Apa kata beliau? Waqiru bihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pakai seperti ini, aku rapikan diriku sebagai bentuk penghormatanku kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in. Tabi'in itu artinya apa? orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau kalau mau ngajar hadis pernah beliau itu sakit ya, beliau lagi sakit ya. Beliau hendak menyebutkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada orang-orang di sini, akiduni, akiduni, tolong aku didudukkan, disandarkan aku, didudukkan sama orang-orang. Apa kata dia? Fa inni u'azzimu an uhadditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji. Aku malu menyampaikan hadis Rasulullah SAW dalam kondisi aku rebahan. Sampai seperti itu. Dia nggak mau menyampaikan hadis Nabi dalam kondisi dia tiduran. Dia duduk dulu baru dia sampaikan. Kemudian seorang yang mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh melangkahi ucapan Rasulullah Sallam. Tak disebutkan ni daune kanjeng Nabi. Katakan sami'na wa ta'na. Sami'na ya ayuhal Ya ayyuhalladzina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله Wahai orang-orang yang beriman jangan sekali-kali kalian melangkahi mendahului Allah dan Rasulnya Nah boleh. Kalau ada Pak Kiai nyampaikan ini daunnya kanjeng Nabi. Nah, jangan dibantah. Apalagi mengatakan loh itu kok kayaknya kurang pas buat saya. Kok kurang pas buat sampean? Itu dawe kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus taatin. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah sebagai bentuk cinta tadi mengikuti semua yang diajarkan Rasul SAW semuanya selama kita mampu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Laqad kana lakum fi الله uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa الله katsira. Sesungguhnya telah ada di diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi orang yang menginginkan perjumpaan dengan Allah. Dia menginginkan hari akhir dan dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berpakaian beliau? Bagaimana cara bersolek beliau Bagaimana cara berjalan beliau Jalannya kita ikutin Rasul SAW Rasul SAW itu idha masya Beliau kalau jalan seakan-akan turun dari bukit Ka'annama yahbitu min sobab Kalau itu jalan itu nggak ada males Ada orang kalau jalan itu sambil Sandalnya diseret Seret Seret Katakan Nabi Muhammad SAW enggak seperti itu. La yaltafit Nabi kalau jalan itu enggak toleh-toleh. Orang sekarang jalan sambil cuci mata. Lihat Lihat, enggak jalan sudah. Ada orang assalamualaikum. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutin Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kalau kita cinta. Tapi Ustaz gimana kita mau cinta, mau ngikutin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lawan kita nggak tahu apa sih yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya makanya pengajian itu diajarkan untuk apa? Supaya kita kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat-sifat beliau? Bagaimana kalau beliau makan? Makan dengan tangan kanan. Banyak orang Islam makan dengan tangan kanan, tapi minumnya pakai tangan kiri. Saya izin minum jamaah ya. Bismillah. Ada orang yang makan dengan tangan kanan, makan kerupuknya pakai tangan kiri. Kita lihat loh, kalau itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, wong Islam aku. Tapi makannya aja nggak ngikutin Rasul SAW. Pernah Rasul SAW lagi makan bersama, ada seorang sahabat, mungkin dia dari kalangan orang-orang munafikin, dia makan dengan tangan kiri. Kadang kala orang tua ngajarkan anaknya makan dengan tangan kiri. Dia makan dengan tangan kiri. Kata Rasul SAW, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Apa kata orang ini? La astati' aku nggak bisa. Apa kata Rasul SAW? La statokta. Mudah-mudahan kau nggak bisa. Ada orang yang tidak, memang biasa dengan tangan kiri, kidal dia. Yang kuat tuh tangan kirinya. Tapi dia bisa dengan tangan kanannya. Cuma dia karena sombong nggak mau makan dengan tangan kanannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga engkau tidak bisa makan dengan tangan kananmu. Betul. Orang ini tidak pernah kelihatan ngangkat tangannya, jemaah. Lumpuh langsung. Jangan main-main dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Membela Nabi Alaihissalam itu bentuk cinta. Kalau ada orang yang melecehkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan nyawaku, kau harus langkahin dahulu. Kalau kau melecehkan Rasulullah SAW, seperti orang-orang yang bikin gambar-gambar yang mencela Rasul SAW, kita harus bela Nabi Alaihissalam. Dan membela Nabi itu bukan hanya dengan senjata, Membela Nabi itu dengan lisan kita, dengan ajaran, dengan menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak di antara kita. Saya mau tanya nih, bapak-bapak, jenggot itu sunnah Nabi apa bukan? Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah kan. Tapi orang kalau ngomong, lah kan cuma sunnah Ustaz. Loh, ya sunnah dilakoni. Dah. Masa ditinggalkan? Itu termasuk kita menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnahnya kanjeng Nabi. Bukan sunnahnya siapa-siapa. Ini termasuk bentuk cinta. Kenapa kau pakai jenggot? Ya, saya pakai jenggot karena Nabi pakai jenggot. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kan umatnya Rasul Alaihi Wasallam. Itu bentuk cinta. Sekarang kalau ada orang jenggotan, oh teroris. Aliran sesat. Kok iso? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai jenggot, Abu Bakar pakai jenggot, Umar pakai jenggot, Utsman pakai jenggot, Ali bin Abi Thalib pakai jenggot. Apa dikatakan mereka teroris? Enggak. Mereka adalah orang-orang yang menebar kedamaian di muka bumi ini. Itu bentuk cinta kita membela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang menjelek menjelek-jelekkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ngomong jangan. Kau kalau nggak bisa ngamalkan ya udah istighfar aja. Jangan sampai menjelek-jelekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk cinta jemaah. Pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lagi lewat nih bersama sahabatnya. Di situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu tokoh orang-orang munafik. Lewat sana, karena rombongan debunya itu naik sehingga terkena terkena Abdullah bin Ubay bin Salul yang lagi duduk di sana. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, "Laqad ghabbara alaina Ibnu Abi Kabsyah." Ini Ibnu Abi Kabsyah, dia mencela Rasul SAW. Tidak menyebut namanya. Tidak menyebut dia Rasul SAW. Disebut Ibnu Abi Kabsyah. Dia telah membuat debu berterbangan mengenai kita. Apa kata anaknya? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia datang kepada Rasul SAW. Dia tahu bapaknya nih mencela Nabi. Buat dia Nabi lebih dia cintai daripada bapaknya. Lalu dia mengatakan, Walladhi akramak, Walladhi anzala 'alaikal kitab, Lain amartani la Demi yang memuliakanmu wahai Rasulullah, demi yang menurunkan kepadamu Alkitab, kalau kau nyuruh aku, aku datangkan kepala dia, Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul dia siap mendatangkan kepala bapaknya untuk Rasul sallallahu wasallam karena cinta jamaah kepada Rasul SAW. Nggak boleh ada orang yang menyakitin Rasul SAW. Kita sebarkan sunnah Nabi sebagai bentuk cinta kita. Kita belain sunnah Rasul SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi ini. Kenapa kita hidupkan? Cinta. Supaya orang tahu nih bahwa kita benar-benar orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Waktunya udah hampir habis Ya. Baik, saya akan kasih contoh bagaimana cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah beliau berdakwah di Mekah tuh datang Uqbah bin Abi Muaid dia datang dia pegang Rasul sallallahu alaihi wasallam dicekik sama surbannya Sampai benar-benar parah Rasulullah SAW nggak bisa bernafas. Datang Abu Bakar As Siddiq mendorong dia, mengatakan atak tuluna rajula ayakulah Rabbi Allah. Apakah kalian hendak membunuh orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah Jalla lu? Abu Bakar benar membelain Rasul SAW. Bahkan dalam riwayat lain dilemparin batu, dipukulin, dijagain sama Abu Bakar Siddiq sampai pingsan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar sadar, yang dia tanya kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kisah kedua. Aisyah bercerita, ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai daripada anakku." Tapi kalau aku di rumah Rasul, aku itu mikir Aku rindu sama engkau. Aku takut ketika engkau mati dan aku mati, aku tidak bisa lagi berjumpa dengan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takut ketika Rasul SAW meninggal, Rasul berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku nggak bisa bertemu dengan engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan ayat Wa man yuti'illaha war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka bersama para nabi bersama orang-orang syiddiq bersama para syuhada dan bersama orang-orang soleh wa hasuna ulaika rafiqa mereka teman-teman yang baik jemaah orang kalau cinta itu rindu nih sahabat rindu sama Rasul sallallahu pernahkah kita ingin mimpi ketemu Rasul SAW. Kadangkala mimpi aja enggak. Para jemaah, kita harus tumbuhkan di diri kita kerinduan kepada Rasulullah SAW. Ya tadi dengan mempelajari tentang sejarah Rasul SAW, mengikuti beliau, bagaimana berjalannya beliau, makannya beliau, tidurnya beliau, tidur miring ke kanan. Ditanya, kenapa kok kok tidur kok miring ke kanan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur miring ke kanan sallallahu Kemudian ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Suatu hari Rabi'ah ini bermalam di rumah Rasul SAW. Malam hari Nabi mau sholat malam. Rabi'ah membawakan tempat wuduknya Nabi. Dan keperluan Nabi dia bawa. Dia serahkan kepada Rasul SAW. Kemudian kalau ada orang berbuat baik, kita dianjurkan untuk membalasnya. Membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Rasul sallallahu mengatakan kepada Rabi'ah, "Sal." Wahai Rabi'ah, mintalah kau sesuatu kepadaku. Apa yang kau pinta? Apa kata Rabi'ah? Rabi'ah ini anak kecil, bocah masih. Dia mengatakan, "As'aluka murafatak murafaqataka bil jannah." Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga. Qala awa ghaira dzalik. Minta yang lainnya. Enggak, kata Rabi'ah. Aku minta agar aku bisa menemanimu di surga wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan kepada Rabi'ah, "Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau begitu wahai Rabi'ah, kau harus banyak-banyak sholat. Karena Rasul kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang beliau cintai dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengharap syafaat Nabi, tapi kita tidak menjalankan sunnah Rasul SAW. Kita benci sama sunnah Rasul SAW. Maka bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Ketika perang Uhud, perang Uhud itu tahun tahun berapa jamaah? Yang belum jawab, perang Uhud tahun berapa? Masa lupa? Insya Allah semuanya tahu, cuma Malu ya Ustaz, kita ini sudah tahu semuanya itu. Perang Uhud itu tahun ketiga Hijriah. Tahun ketiga Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang itu terluka. Giginya patah, berdarah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat kira-kira 70 orang tewas dalam perang itu. Ada seorang wanita dari Bani Dinar yang suaminya mati. Saudaranya mati, bapaknya mati ketika perang itu suaminya, bapaknya dan saudaranya tewas. Kemudian ketika dikasih kabar kematian keluarganya, dia hanya bertanya, "Fama fa'ala Rasulullah SAW?" Nabi gimana? Kondisi Nabi gimana? Kata dia, nggak apa-apa Rasulullah SAW. Hatta aro, nggak aku mau ngelihat Rasulullah SAW. Akhirnya ditunjukkan Rasul SAW datang nih perempuan mengatakan kepada Rasul SAW, kullu musibatin ba'daka jalalu. Semua musibah wahai Rasul SAW, semua musibah. Setelah engkau dalam kondisi nggak apa-apa masih hidup, walaupun terluka Rasul SAW, semua musibah itu nggak ada artinya. Itu kecintaan para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. bin Adi salah seorang sahabat yang ditangkap orang-orang kafir dan mau dipenggal kepalanya. Di Mekah. Ketika dia mau dipenggal kepalanya, ditanya oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, oleh Abu Sufyan ya, ditanya, "Wahai Khubeb, mau nggak engkau Muhammad shallallahu alaihi wasallam menggantikan dirimu di sini?" Mau nggak engkau Muhammad alaihi wasallam menggantikan posisimu? Yang dibunuh itu bukan engkau Muhammad alaihi wasallam apa kata Khubaib? Dia mengatakan, La wallahi, demi Allah tidak ridha aku. Ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan alaihi salatu wasalam fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'zi. Aku enggak ingin aku di rumahku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena duri. Aku enggak mau. Subhanallah jemaah. Itu kecintaan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq ketika mau mati. Aisyah radhiyallahu taala anha mendampingi bapaknya ketika mau mati. Bapaknya bertanya, Abu Bakar, "Ayyu yaumi hadza?" Qalu yaumul Isnin. Tanya sama orang-orang, "Hari apa ini?" Hari Senin katanya. "Fa in mittu min lailati fala tantadhiru bi al-ghad. Kalau aku mati malam ini, jangan nunggu sampai besok untuk memakamkan aku. Fa inna ahabbal ayyam wal layali. Kata dia, sesungguhnya hari-hari yang paling aku cintai, malam-malam yang paling aku cintai adalah malam-malam yang aku paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar ingin cepat dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dimakamkan di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil muslimin rahimakallah, kalau kita berangkat umroh atau haji, kita mengucapkan salam kepada Rasul SAW. Yang pertama itu Nabi SAW Ada lobang yang pertama. Lobang yang kedua itu di belakangnya itu ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan di belakangnya lagi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mereka dikuburkan di satu di satu tempat di situ. Kemudian ketika perang Uhud lagi. Sa'ad ibn Rabi'. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh salah seorang sahabat untuk mencari Sa'ad bin Rabi. Yang diutus adalah Zaid bin Thabit. Cari Sa'ad bin Rabi. Kalau kau ketemu dia, ucapkan salamku kepada Sa'ad bin Rabi. Dicari ini oleh Zaid bin Thabit. Kemudian bertemu dengan Sa'ad bin Rabi. Kata dia, Rasulullah SAW kirim salam. Sa'ad bin Rabi sudah mau mati. Dalam kondisi parah, luka-luka dia sudah mau Kata Zaid bin Thabit mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepadamu dan dia berkata, "Akhbirni kaifa tajiduk?" Dia berkata, "Tolong beri aku tak beritahu aku bagaimana kondisimu." Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Qal wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salam. Aku juga mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu ya Rasulullah. Katakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajidu rihal jannah. Aku benar-benar mencium bau surga kata Sa'ad bin Rabi. Dia mau mati. Dia mengatakan dia mencium bau surga. Wa qul liqaumi al-ansar. Katakan kepada kaumku orang-orang Ansar, la udhra lakum indallah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum wa fiikum ainun tatruf. Enggak ada uzur buat kalian di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai orang-orang kafir bisa melukai Nabi alaihi salatu wasallam selama di kalangan orang-orang Ansor masih ada mata yang bisa berkedip. Dia mengatakan wafat terus langsung dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin. Bilal bin Rabah ketika dia mau mati Istrinya mengatakan, wahuzna. kata istrinya, aduh sedih banget ditinggal mati oleh Suamiku sedih banget, engkau akan mati. Apa kata Bilal bin Rabah? Bal wa tarabah gadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah Dia mengatakan betapa bahagianya aku ini sekarang Besok aku akan berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Mereka merindukan kematian karena ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita kadang kala hanya mengamalkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat jemaah. Dan yang terakhir, dapat pahala apa sih kalau kita cinta kepada Rasul Wasallam? Apa yang akan kita dapatkan? Kita ini tidak mau beramal kecuali ada ining-iningnya, ada balasannya, ada ganjarannya, ada imbalannya. Iya, Allah tahu dengan kita. Kita nggak akan bekerja di satu perusahaan kecuali ada gajinya. Dan orang yang mencintai Rasul Alaihi Wasallam yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengikuti Nabi, yang dia mengajak orang untuk mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkorban untuk Nabi, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik cerita, pernah ada seorang badui datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan kiamat? Bayangkan pertanyaannya aneh. Kapan kiamat? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab pertanyaan dia. Karena memang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi Nabi balik bertanya, Wama a'dat talaha. Kau bertanya tentang kiamat, apa yang kau siapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jadi yang pertanyaan yang lebih penting adalah persiapan kita untuk menghadapi kiamat itu. Apa kata orang ini? Ya Persiapan sih nggak banyak ya. Bukan sholat yang banyak, puasanya biasa-biasa. Tapi dia mengatakan hubbullah wa rasuluh. Yang aku persiapkan untuk kiamat adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Engkau akan dikumpulkan akan dihimpun bersama orang yang kau cintai kata Anas bin Malik fama raaitul muslimin ashadda farahan ba'dal islam bi syai'in ma farihu bihi aku tidak melihat orang-orang Islam tuh bahagia senang setelah mereka masuk Islam setelah mereka mendapatkan hidayah Islam lebih daripada kesenangan mereka dengan hadis ini engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Apa kata Anas bin Malik? Fanahnu nuhibbu Rasulullah. Kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa beramal dengan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi insyaallah dengan cinta kita bisa berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin nggak bisa sholat sampai bengkak kakinya. Kita tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi cinta kita kepada Nabi Alaihissalam insyaallah akan mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nuhibbuk wa nuhibbu rasulak ya Allah kita cinta kepadamu dan kita cinta kepada rasulmu fajma'na ma'a nabiyyika fi jannatin na'im kumpulkan kami semua yang hadir di tempat ini dan semua keluarga kami orang tua kami bersama nabimu kelak di surgamu ya Allah ya rabbal alamin innaka sami'un qaribun mujibud da'awat sesungguhnya engkau dekat dan engkau mengabulkan doa-doa kami ya Allah hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Baik, mungkin saya serahkan kepada panitia. Yang langsung nggak apa-apa, silakan ya kalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Iya, ada pertanyaan satu, dua. enam mana mic-nya ada? Iya. Iya, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat solawat itu ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang super pendek. Apakah pahalanya sama? Tentu tidak sama. Solawat yang paling mulia adalah solawat yang dibaca ketika sholat yang disebut salawat Ibrahimiyah. Kalau ada salawat yang lebih baik dari itu, pasti Nabi mengajarkan kepada kita. Jadi salawat yang paling mulia, ada yang ketika kita sholat, di akhir tasyahud kita membaca itu, itu salawat yang paling mulia. Pahalanya dengan yang pertengahan, Allahumma salli wa sallim ala nabil ummi, ya beda pahalanya. Kemudian salawat yang paling pendek Allahumma salli wa sallim ala Muhammad umpamanya atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu tidak sama, tapi secara garis besar setiap kali orang bersolawat buat Nabi alaihi salatu wasallam apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah sujud syukur. Sujud syukur. Ditanya Rasul, "Kenapa kau sujud syukur?" Nabi mengatakan, "Atani Jibril." Tadi Jibril datang kepada aku, fabasyarani. Dia memberikan kabar gembira kepada aku. Fa innahu man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sesungguhnya barang siapa yang berselawat satu kali buat aku, maka Allah akan membalas solawatnya itu dengan sepuluh solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan jamaah. Kita solawat ya udahlah kalau kita nggak bisa yang salawat ya karena terlalu panjang ya, ya salawat yang paling pendek nggak apa-apa, kita baca yang itu. Satu kali salawat Allah akan bersalawat sepuluh kali bisa dibayangin. Maka pantas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sujud syukur, bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan pahala yang besar kepada umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harapan saya kita di rumah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, duduk-duduk ya, mungkin lagi santai di sawah sambil nyangkul Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad ketika kita santai apa aja lah ibu-ibu lagi goreng-goreng Allahumma salli wa sallim ala Muhammad tapi kita kadang-kadang nggak ngamalkan itu amalkan cuman. ada seorang ibu-ibu di Jogja ibu-ibu tua jadi masjid itu ada sebuah musola di depan musola ada pohon pohon mangga atau pohon apa yang tiap hari daunnya itu jatuh gitu loh. Si ibu ini tiap sore habis asar, dia kumpulin tuh daun pakai tongkat. Pakai kayu dikasih dikasih paku. Dikumpulin sama dia. Di masjid ada anak-anak muda remaja masjid. Dia mikir, nih ibu tua ini kok nggak pakai sapu aja sih? Repot-repotnya dia ngumpulin pakai Pakai tongkat itu. Akhirnya keesokan harinya sebelum ibu tua itu datang sama remaja masjid disapu. Daunnya itu disapu semua dibuang. Ketika ibu tua itu datang ke halaman masjid itu nangis dia. Kata dia, loh ibu kok nggak malah seneng kerjaannya sudah selesai. Kenapa ibu kok nggak pakai sapu aja sih repot-repotnya dengan ngumpulin satu persatu dengan tongkat itu? Apa kata dia? Saya ini dengan setiap daun itu bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kadang Kadangkala amalan-amalan ringan jemaah, tapi kita meremehkannya. Coba kita hari-hari kita naik motor, naik sepeda, jalan ke masjid. Allahumma salli wasallim ala Muhammad. Terus masuk ke masjid. Apa doanya masuk masjid? Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulullah. Allahumma gfirli dhunubi Waftahli abwa barahmatik. Salawat dulu kita setelah baca bismillah. Jadi kiranya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Silahkan, tadi ada yang Pak, bertanya di sini? Ya. Pas apa bedanya sahibul bait dan ahlul bait? Apa bedanya sahibul bait sama ahlul bait? Nah. Para jemaah, kalau berbicara sahibul bait itu artinya yang punya rumah kita datang ke rumah teman kita ya. Kemudian kita tanya, mana sahibul baitnya? Artinya mana yang punya rumah. Kalau ahlul bait itu sebutan untuk keluarga. Ahlul bait, ahlul bait, mau ahlul bait saya, ya keluarga saya. Kalau ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam maka keluarga Nabi alaihi salatu wasallam, istri-istri beliau, itu termasuk keluarga beliau, anak-anak beliau, cucu-cucu beliau itu disebut ahlul bait. Itu ahlul baitin nabi ya. Tapi ucapan ahlul bait kadang kala kita ke rumah teman kita ini di Arab dia ngomong pemilik rumah ahlul bait maafi. Ahlul bait maafi maksudnya keluarga anak ini lagi lagi nggak ada di rumah seperti itu. Jadi ahlul bait itu sebutan untuk keluarga. Makanya atau disebutan alul bait. Alul bait. Makanya kita kalau biasa bersolat kepada Rasul SAW, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sahibul bait itu sebutan untuk pemilik rumah biasanya. Nah, silahkan. Kayaknya yang bertanya dikasih hadiah biar semangat ini. Mana yang bertanya dikasih hadiah tiga setiap yang bertanya nih. Iya, tafadhal. Ya, terima kasih. Ustaz ini mau bertanya, sekarang sholawat berbagai macam dengan bermacam-macam lagu. Lah itu apakah zaman Rasulullah juga ada menggunakan lagu? Lah sekarang itu banyak sekali dengan lagu-lagu, dengan kasidah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Subhanallah. Iya. Kadangkala sholawat ini nilai ibadahnya berkurang. Solawat dijadikan hiburan. Solawat itu ibadah apa hiburan? Ibadah apa hiburan? Ibadah. Ya seharusnya orang ibadah tuh khusyuk. Malah ada orang yang ya wallahu alam ya. Kalau saya sendiri yang saya pelajarin ada orang yang solawat sambil joget-jogetan. Ya Allah, kayaknya kurang pantas lah. Kita ini sedang beribadah kepada Allah berdoa ya Allah berikan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau buat saya sendiri yang saya pelajarin, kayaknya kurang pantas kalau dibuat hiburan akhirnya salawat seperti itu. Maka lebih baik dan lebih utama seorang bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi khusyuk. Ingat Nabi, bukan sambil ketawa-ketawa, sambil joget-joget, ya nggak pantas lah. Termasuk penghormatan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, ketika malam hari, di waktu-waktu yang penuh kehusuan di akhir malam antara adzan dengan komat, kita disuruh salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kekhusyuan Itu insya Allah yang akan lebih baik buat seorang hamba yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kadangkala tuh yang pakai hiburan itu salawatnya nggak kedengeran. Yang kedengeran suara musiknya akhirnya. Orang akhirnya goyang-goyang kepalanya bukan karena sholat, tapi karena alunan musiknya. Enggak lah, kita lebih baik bersolat kepada Rasulullah SAW dengan penuh kekhusyuan dan itu sebagai kemuliaan jamaah. Hadza wallahu a'lam bisawab. Itu mungkin yang saya ketahui. Nah, barakallahu fiku. Silahkan. Yang bertanya semua dapat hadiah. Udah tiga nih yang dapat hadiah. Iya, di sini ada yang bertanya. Oh, di sini ada enam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya tadi kalau ada di masjid supaya sholat tahiyatul masjid. Tapi keadaan sesudah sholat asar gimana saya? Apa bagus sholat tahiyat masjid? Apakah langsung aja duduk? Duduk, ya. Terima kasih. Masya Allah, barakallah fiqh. Ya, pertanyaan yang bagus ini berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Kan ada waktu-waktu larangan. Ada waktu-waktu kita tidak boleh sholat. Sholat sunnah maksudnya. Sebenarnya ada lima waktu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, ketika matahari pas terbit. Yang ketiga, ketika matahari pas di tengah. Sebelum masuk waktu zuhur itu pasti di tengah itu nggak boleh kita sholat. Yang ketiga setelah sholat asar. Dan yang keempat ketika matahari terbenam. Itu lima waktu yang kita nggak boleh sholat sunnah. Bagaimana dengan sholat tahitul masjid? Kita kan sekarang ada dua hal. Yang pertama nggak ada sholat sunnah setelah sholat asar. Yang kedua kita nggak boleh duduk kecuali kita sholat. Mana yang harus didahulukan sekarang? Nabi melarang kita duduk di masjid kecuali kita sholat. Tapi di sisi waktu setelah asar itu kata Nabi, la sholata ba'dal asri hatta taqrubas syams. Enggak ada sholat asar sholat sunnah setelah asar sampai matahari terbenam. Para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nggak apa-apa dia duduk. Karena Nggak ada sholat sunnah setelah asar. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan yang tidak boleh sholat sunnah setelah asar atau setelah subuh itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kita duduk-duduk ya, eh anak mau sholat, itu nggak boleh. Tapi kalau ada sebabnya, kita kan sebabnya itu masuk masjid. Maka karena ada sebab yang memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Bukan karena kita kepingin sholat, bukan. Tapi karena ada ada larangan duduk kecuali sudah sholat. Jadi untuk yang setelah sholat asar dan sholat subuh itu memang ada khilaf di antara para ulama. Kalau menurut pendapat yang mungkin yang saya rasa lebih pas, yang dilarang itu sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Orang-orang habis sholat asar, sholat ba'diyah. Habis asar nggak ada ba'diyah. Habis subuh sholat ba'diyah nggak boleh. Tapi kalau kebetulan dia masuk masjid ya, atau dia mau ikut kajian di masjid, maka dia sholat ketika itu menghormati masjid. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Ya, terima kasih kesempatannya. Uh, Ustaz, mau tanya mungkin uh, balik kembali yang tadi pertanyaan jenengan yang belum sempat dijawab yaitu mengenai siapa yang sudah Tadi pagi membaca sholawat seribu kali Atau tujuh ratus kali atau lima ratus kali e, Kiranya saya boleh jawab atau tidak Yaitu misalnya Tadi pagi itu saya bersolawat Ketika itu dalam pengajian Di situ ada seratus jamaah lebih Jadi tadi pagi ada seratus jamaah lebih Dan mengucapkan sholawat sepuluh kali dan lebih Berarti nah. itu saya sudah mengucapkan seribu kali lebih dan itu dibenarkan atau tidak? Iya, masya Allah. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi perkataannya kalau kita nih satu masjid solawat, apa terhitung kalau jumlahnya di masjid ini seribu orang? Apa kalau kita solawat satu kali terhitung kita solawat seribu kali? Uh, enak tenang kalau gitu jemaah. Betul. Atau kita mengatakan, Ya Allah, ada orang membaca salawat, Alfu salati wassalami alaik ya Rasulullah. Seribu salawat untukmu, wahai Rasulullah SAW. Terhitung seribu apa satu? Tetap satu. Kalau terhitung, Ya Allah, satu juta salawat buat nabimu. Tapi yang dia ucapkan satu apa seribu apa satu juta? Ya satu yang dia ucapkan. Jadi yang dimaksud dengan sekali bersalawat, yaitu tadi sekali bersalawat walaupun kita mengatakan umpamanya Allahumma salli ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Salawatnya Allah kepada Nabi Ibrahim itu berapa banyak? Banyak sekali. Tapi ketika kita mengucapkan itu terhitung kita satu kali solawat. Tapi pahalanya tentu beda dengan yang solawat pendek dengan yang solawat panjang tadi. Jadi kalau dikatakan apakah kalau 10 orang solawat 10 kalian terhitung 10 kali 10? Insya Allah enggak. Tetap terhitung ya salawatnya kita sendiri. Dia sepuluh, saya sepuluh, kamu sepuluh, ya sepuluh sepuluh. Tapi bukan kita digabungkan, jadi pahalanya semua kita ambil gitu ya. Maksudnya, sampean semua pahalanya serahkan kepada saya. Sepertinya enggak seperti itu. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami ya. Jadi tetap terhitung, kalau sepuluh ya sepuluh kali. Walaupun jumlah jamaahnya seribu, jumlah jamaahnya dua puluh ribu. Seperti itu. Jadi tidak dihitung, tidak dikalikan dengan jumlah jamaahnya. Kiranya seperti itu, Mas. Wallahu alam bisawab. Nah, ya di sini ada pertanyaan tertulis ya. Saya akan bacakan sebagian. Mungkin panitia ini hadiah bisa diserahkan kepada yang tadi bertanya. Ada berapa orang yang bertanya? Ini ada pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya mengidolakan artis bukan mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini ditulis Muhammad SAW. Saya mengingatkan kembali kalau menulis solawat itu jangan SAW. Karena Allah memerintahkan kita bersolawat bukan ber-SAW. Kadang kalau saya waktu SD itu ingat baca buku sejarah Nabi itu Nabi Muhammad kita yang baca Nabi Muhammad SAW bersabda apakah dia berselawat nggak berselawat dia maka para ulama menjelaskan sampai mereka nggak boleh seorang itu menulis salawat Shallallahu Alaihi Wasallam disingkat karena ketika disingkat bukan salawat artinya kalau bahasa Arab ada yang solam Qala Rasulullah solam bukan sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong kalau menulis nama Nabi Muhammad ditulis setelahnya sallallahu alaihi wasallam itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kemudian di sini pertanyaannya bagaimana hukum yang mengidolakan artis? Ya nanti akan dikumpulkan sama artis itu pada hari kiamat. Iya. Itu sudah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahad. Yang cinta dengan pemain-pemain bola yang kafir, ya yang bakal dikumpulin dengan mereka pada hari kiamat. Maka jangan sembarangan meletakkan cinta kita, jamaah. Apalagi orang kalau sudah cinta, fotonya akan dipajang ya. Kita kalau cinta sama artis, lagu-lagunya akan dihafal. Kemudian kalau artis itu suka joget, kita akan berjoget dengan gayanya artis itu. Ya akan dikumpulkan bersama dia pada hari kiamat. Maka hati-hati. Kadangkala orang tua tuh seneng anaknya niru artis-artis. Joget anaknya seperti jogetnya. Dulu ada artis yang ngebor itu. Siapa namanya? Masya Allah. Banyak yang hafal di sini. <laughs> Pengalaman jemaah. Anaknya joget ini dia seneng. Oh anakku pinter. Pinter anak. Kok pinter anak kita? Dia nggak pernah niru Rasul SAW. Yang dihafal lagu-lagunya artis seharusnya dia menghafal sabda-sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditanya apa hukumnya, ya kalau akan dikumpulkan bersama artis itu pada hari kiamat jamaah. Kalau dia tidak bertobat, ya tapi kalau dia bertobat kembali kepada Allah, Allah akan menerima tobatnya orang-orang yang bertobat. Nah, Bagaimana caranya tahajud bisa benar-benar hati kita sejuk Ustaz? Mohon penjelasannya. Subhanallah. Para jemaah, solat sunnah yang paling mulia adalah solat tahajud. Usahakan kita ini melaksanakan solat tahajud walaupun hanya witir. Kalau nggak bisa setelah tidur nggak bisa tengah malam sepertiga malam maka sholatlah sebelum tidur witir paling tidak tiga rokaat ya. Tapi kalau kita bisa bangun bangun, karena salah satu sifat penghuni surga itu mereka adalah sedikit tidurnya di malam hari. Tatajafa junubuhum anil mabajir. Samping mereka itu jauh dari kasurnya. Mereka berdoa kepada Allah sholat. Bagaimana supaya kita merasakan nikmatnya sholat malam? Satu, tidur siang. Yang kedua, jangan begadang. Ada orang begadang sampai jam 11, jam 12 malam. Ketika bangun jam 3, sholatnya ngantuk. Maka gimana dia akan bisa husu? Tapi kalau orang desa, Allah lah mungkin di Gunung Pati ini tetap seperti itu ya. Orang desa itu dulu nggak kenal TV. Habis isya tidur. Jam 3 sudah bangun jamaah, sudah seger sebagian ke sawah. Itu orang desa Masya Allah benar-benar merasakan ketika sholat itu nggak ngantuk. Kita kadang-kala sholat itu berat karena ngantuk. Tapi Rasul saw kan melarang. Beliau itu melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah sholat isya. Soalnya kalau ngobrol setelah sholat isya itu nggak ada nggak ada habisnya kecuali subuh. Tapi kalau kita ngobrol habis maghrib, Agar isya kita berhenti, wis isya, wis mandek. Gitu kan, kalau kita ngobrol setelah asar, ada maghrib kita berhenti. Tapi kalau ngobrol setelah isya itu susah berhentinya. Baru berhenti subuh. Maka Rasulullah SAW melarang hal itu supaya kita sholat subuhnya bisa seger ya. Ketika adzan subuh dikumandangkan kita bisa ke masjid itu salah satunya. Kemudian tidur siang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian sesungguhnya setan itu tidak tidur siang. Ustadz gimana kita yang bekerja bisa tidur siang? Kan ada waktu istirahat ya. Kira-kira satu jam tidur. Tidur itu nggak harus banyak jamaah. Lima menit, sepuluh menit tidur sudah seger biasanya seperti itu. Nah ini ada pertanyaan Benarkah yang dapat menolong kita di akhirat hanya amalan kita semata? Bagaimana dengan doa anak soleh seperti yang dikatakan di dalam hadis? Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salat." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka akan putus semua amalannya kecuali tiga. Ini amalan dia. Yang pertama apa? sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa. Jadi doanya anak soleh, doa anak soleh kan doa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala supaya diringankan azab orang tuanya, dimudahkan bagi orang tuanya, hisab bagi dia akan Allah terima. Tapi anak soleh itu termasuk dari amalan orang tuanya. Makanya kalau punya anak yang banyak, kalau punya anak banyak tuh peluang mendoakannya banyak. Kalau punya anak satu, meler. Ya nggak didoain gitu udah. Tapi kalau punya anak tujuh, yang tiga bandel, yang empat masih soleh. Alhamdulillah masih ada yang mendoakan gitu kan. Jadi banyak-banyak bikin anak jamaah. Bismillah. Nah, nih, Ustaz, saya mahasiswi tingkat akhir. Saya mempunyai dosen penguji yang setiap saya temui beliau, dia beliau tidak pernah membalas senyuman. Dan apabila bicara, beliau selalu berbicara dengan nada tinggi kepada saya. Apa yang harus saya lakukan untuk melunakkan hati dosen penguji saya? Nah, ini bermasalah kadang-kala dosen kalau bertindak kasar kepada anak didiknya, nggak senyum, padahal senyum itu sodakoh gitu kan. Gimana menghadapi dosennya ini doakan. Allah berfirman idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Jangan takut dosen ini akan memberikan nilai buruk. Jangan takut. Karena hati dosen ini ada di tangan siapa? Tangan Allah Jalla Jalaluh. Maka Masya Allah kok ada sut sut sut jadi kalau punya dosen yang seperti itu, doakan dosen. Tetap kita berbuat baik sama dosen itu. Gak perlu nyogok-nyogok. Kadangkala memang ada dosen-dosen yang minta hadiah dari mahasiswinya. Kalau kepingin lulus ujian, gak, gak itu termasuk nyogok ya. Gak boleh kita menyogok. Kita doakan dosen kita terus berbuat baik ya. Kemudian datang ke dosen minta maaf dosen. Mungkin saya punya kesalahan, saya minta maaf. Seperti itu. Doakan dosen itu. Kemudian banyak-banyak doa di sepertiga malam akhir, di sujud, di atahiyat akhir kita banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah melunakkan hatinya. Ini Ustaz mohon doakan kami untuk diberi keturunan. Nah, kita doakan semua saudara-saudara kita yang belum punya anak yang hadir di tempat ini ataupun yang tidak hadir mudah-mudahan diberi keturunan anak-anak yang soleh dan solehah jamaah. Kemudian bagi orang yang tidak punya anak jangan berhenti berdoa. Nabi Zakaria itu disebutkan umurnya hampir 100 tahun. Istrinya mandul sudah tua, udah putih semua, jenggotnya, rambutnya udah putih semua. Tapi beliau tidak pernah berhenti berdoa. Kadangkala ibu-ibu kalau sudah umur 50 tahun berhenti berdoa. Takut punya anak. Ustaz nanti gimana kalau saya umur 50 tahun punya anak? Eh nggak apa-apa. Kalau dikasih sama Allah anak insya Allah berkah tuh. Maka terus berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin sedekahnya, banyakin amal solehnya, insyaallah Allah akan memberikan keturunan kepada kita semua. Hadza wallahu a'lam ya. Masih ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin kita akan bahas nanti di sesi yang kedua. Bagi para jamaah saya berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, kepada seluruh panitia. Sekali lagi apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah atau keliru atau kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.